Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Suratul Rasul karya Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimatullah alaih. Kemarin terakhir kita bahas adalah apa? Setelah mendapatkan tawaran yang banyak, kemudian Rasulullah memberikan apa? Rasulullah musyawarah kepada segenap para sahabat Nah, Umar bin Khattab memberikan arahan agar dibunuh semua tawanan. Ternyata Abu Bakar Siddiq memberikan arahan untuk apa? Dilaksanakan tebusan. Jadi tebusan nanti ditebus kalau mau melepaskannya. Nah, dan Rasulullah senang dengan pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya ditebus. Paham ya? Satu orang 400 400. Paham ya? Bukan ditukar balik tapi ditebus. 400 dirham. Kalau mau nebus harganya 400 dirham itu ya. Nah, tawanan. Kan ditawan berapa kemarin? 70 orang kan? Nah, yang dibunuh 70 orang, yang 70 orang tawanan. Akhirnya sudah mulailah apa? Nah, melakukan tebusan tersebut 400 400 maksudnya apa? 400 dirham, 400 dirham kalau mau mengambil atau melepaskan tawanan tersebut. Nah, dan nanti barakallahu fikum setelah perang Banu Banu Qainuqa, nah, namanya perang Uhud, besar sekali peperangannya dipimpin oleh siapa? Abu Sufyan bin Harb. Karena ternyata anaknya meninggal di perang Badar, Handolah namanya. Paham ya? Namanya Handolah, namanya Handolah. disebutkan dalam Sirah Nabawiyah eh, karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Ada kitab namanya Sirah Nabawiyah, Handolah bin Abi Sufyan meninggal. Marah besar Abu Sufyan. Tokoh orang kufar Quraisy, Abu Jahal meninggal juga kan di perang Badar marah besar akhirnya ngumpulin semua sekutu-sekutunya pasukannya di perang Uhud besar luar biasa nah Allah musta'an. Handolah bin Abu Sufyan meninggal ya di perang Badar akhirnya Abu Sufyan marah-marah di antaranya karena meninggalkan meninggal anaknya dan juga meninggal tokoh nambara kalau fikum orang kufar Quraisy yaitu Abu Jahal. Kita baca dikit. Qala al-mu'allif atabahullah iddatu ahli Badr. Jumlah yang ikut serta perang Badr. Jumlah tu man hadara Badran minal muslimin. Jumlah dari kalangan kaum muslimin yang hadir perang Badr. Salasumiyah wa bid'ata asyar rajulan. Kurang lebihnya 311 sampai 319 Bid'ata asyar itu biasanya 11 sampai 19 ya. Nah, barakallahu fikum kalau 1 ya sampai 9, ada yang katakan 3 sampai 9, seperti itu. Wa minal muhajirin sitatun. Dari kalangan muhajirin 6 orang. Wasama 6. Sitatun wa wasamanuna rajulan afan. Sitatun wa wasamanuna rajulan. Dari kalangan muhajirin jumlahnya apa? 86 orang. Wa minal aus dari kalangan aus ahadun wa sittuna rajulan, 61 orang. Wa minal Khazraj dari Khazraj mi'atun wa sab'una rajulan. 100 orang. Wa amal musyrikun fakanat iddatuhum kama qala sallallahu alaihi wasallam ma baina 900 ila al-alf. Adapun jumlah orang musyrikin, jumlah pasukan orang musyrikin sebagaimana Rasulullah kabarkan antara 900 sampai 1000. Wa qutila minal muslimin yauma idin 14 rajulan ini. Dari kalangan kaum muslimin yang terbunuh saat itu 6 14 orang sittatun minal muhajirin, enam orang dari muhajirin, wasita sittatun minal khazraj dan enam dari khazraj, wasnani minal aus dan dua dari aus. Kalau antum melihat rinciannya siapa nama-namanya, tak arahkan kita rujukannya Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Syam Al-Ansari. Paham ya? Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Syam Al-Ansari itu sebutkan nama-namanya. Namanya fulan, fulan bin fulan, fulan fulan. Banyak sekali kalau Anda nyebutkan banyak sekali soalnya dan mungkin menghafalnya sulit juga ya. Kalau mau merujuk ke sana ada sudah. Nama-nama siapa yang terbunuh fulan fulan bin fulan itu dalam kitab apa? Eh, As-Sirah Nabawiyah. As-Sirah Nabawiyah karyanya siapa? Al-Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah. nam Wa qutila minal musyrikin sab'un. Dan dari kalangan musyrikin terbunuh 70. Wa usira minhum mithlu dzalika aidha. Dari tawan jumlahnya juga sama 70. Ingat-ingat tawanannya apa? Dijadikan tebusan 400 400 harganya. Paham ya? 400 dirham maksudnya. Naam. Wa faragha Rasulullah SAW alaihi min Badrin wal Asra fi Syawal. Dan Rasulullah SAW selesai dari perang Badr, urusan masalah perang Badr, pembagian ghanimah semuanya dan juga masalah tawanan pada bulan Syawal. Eh, yang tidak lama kemudian terjadi perang apa? sebelum perang Badr, perang Bani Qainuqa. Ternyata Bani Qainuqa ini salah satu marga kabilah orang Yahudi ini mengingkari perjanjian, melanggar perjanjian. Akhirnya diperangi dikepung selama nah barakallahu fikum kurang lebihnya berapa? 15 hari atau 14 malam itu ya, 15 malam. Akhirnya apa? Setelah itu enggak lama kemudian perang apa? Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun berapa tadi? Ya? 3 Hijriah bulan apa? bulan Syawal. Nah, barakallahu fikum insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.